الحمد لله الحمد لله الذي لا تحصى مواهبه ولا تنفك عجائبه ولا تختص بزمان دون زمان أحمده حمدا يفوق ويفضل حمد الحامدين حمدا يكون لنا رضا عند رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهتدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال الله تعالى أيضا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وعمل وعملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا حاضرين Salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari yang mulia ini kita berkumpul untuk menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian segenap kaum beriman yaitu melaksanakan salatul Jum'ah yang tiada lain Tujuan perkumpulan kita adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Allah yang dengannya kita mendapatkan keuntungan hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Taqwa ilahil alamin fa innaha 'izzun wa 'izzun fid wal marja'i fiha ghina daraini darain fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tad'i. Takwa kepada Allah Tuhan alam semesta adalah izun kemuliaan di atas segala kemuliaan. Takwa lebih mulia dari jabatan. Takwa lebih mulia daripada harta. Takwa lebih mulia daripada sekedar pengikut. Wahyuzun mau aman hidup dunia maupun akhirat kuncinya ada kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan itulah Allah menjanjikan untuk kita mendapatkan kenikmatan hidup baik di dunia maupun kehidupan yang kekal kelak di akhirat. Adapun sebaliknya, wa man dayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil 'urba fununun nadamati. Barang siapa yang tak peduli dengan takwa kepada Allah, hidup dijalani tanpa mempunyai rasa takut kepada Allah, larangan diterjang kewajiban ditinggal taghasyahu bufil 'uqba furunan nadamati dunia di dunia maupun di akhirat akan dipenuhi dengan penyesalan fal billah min dzalik maka kita berharap agar perkumpulan kita nantinya adalah perkumpulan yang membuahkan rasa takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mempunyai sifat amanah, jujur, gak khianat khususnya kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah." Jangan sekali-kali kau khianat kepada Allah War Rasul jangan sekali-kali kau khianat kepada Rasulullah wa takunu amanatikum atau kau khianat kepada orang yang lain wa antum ta'lamun sedangkan kau tahu bahwa itu hal yang tak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Di mana ayat ini memerintahkan kita untuk menghiasi diri kita dengan sifat amanah dan kita hias diri kita dengan menjauhi sifat khianat. Rasulullah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia tersebut ketika berdakwah modal utamanya amanah. Maka Rasulullah dipanggil Muhammad Al-Amin sebelum mendapatkan bi'tah atau mendapatkan utusan dari Allah. Sebelum diembankan risalah Rasul dikenal dengan Al-Amin, amanah. Bahkan mereka orang-orang yang menentang agama Allah, yang menentang risalah Rasul, mereka apabila meletakkan sesuatu titipannya nggak percaya kecuali kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai madrasah yang penuh dengan amanah, maka sahabatnya pun menjadi sahabat yang umana mereka amanah, nggak khianat kepada Allah, gak khianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal ini penting. Amanat ini kalau sudah terangkat di suatu kaum, suatu negeri, kata Rasulullah tanpa diri di mana beliau mengatakan ila amanat amanatu tanpa diri Kata Rasulullah kalau amanat ini sudah sulit didapat, sulit didapat orang yang amanat sudah jarang, diri saat Tunggu saat kehancuran Kemudian sahabat bertanya Ya Rasulullah Apa makna kalau amanat sudah dihilangkan Wusidal amr ila ghairi ahli Kata Rasulullah termasuk daripada khianat adalah memberikan suatu jabatan, memberikan sesuatu kepemimpinan kepada orang yang bukan ahlinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya pentingnya kita memiliki sifat amanah untuk kita meraih ridho Allah. Orang munafik yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan tempat yang paling bawah di nerakanya Allah. Siapa mereka orang munafik? Munafik itu orang yang dohirnya Islam, kelihatan lahirnya Islam, tapi hakikatnya dalam hatinya, dalam hatinya ada kekufuran kepada Allah, termasuk kata Rasulullah, ida hadatha kata kalau ngomong bohong, kalau janji ida wa'ada akhlak sering ingkarin, wa ida tumina khona Kalau udah diamanatin dia sering berkhianat. Maka satu tanda ini kalau ada kata Rasulullah lahu khuslah bin khusalil munafik kita punya satu sifat dari sifatnya orang munafik waliyadzubillah min dzalik. Dari itu pula Rasul mengatakan, la imana liman la amana lah. Enggak mungkin orang dikatakan mukmin selama di hatinya enggak mempunyai sifat amanah. Maka itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, enggak mungkin mukmin bisa maksiat ini dan itu. Akan tetapi kalau sudah dia bohong dan khianat, maka dia pasti nggak mempunyai sedikit pun daripada keimanan dalam hatinya kalau dia dengan mendalik. Inilah pentingnya amanat. Inilah bahayanya khianat di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka amanat yang dibebankan oleh Allah kepada kita ini sudah banyak. Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam Masail Dunia beliau mengatakan, "Inna ala Mata kita itu juga amanah. Kita pakai ngaji, kita amin, kita amanah. Kalau kita nonton hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, kita khianat. Waktu ini juga amanat, umur ini juga amanat. Kita, kita pakai untuk toat, niscaya kita adalah orang yang amanat. Kita pakai maksiat yang bila kita termasuk orang yang khianat. Kita punya anak yang di rumah itu juga amanat kita dari Allah. Jangan dikhianati. La taqulullah Jangan khianat kepada Allah Anak dibiarin sampai SMP tidak bisa ngaji Anak dibiarin sampai SMP kadang-kadang nggak tahu rukun sholat Kita khianat kepada Allah Alhamdulillah Istri kita itu amanat Kita biarkan keluar tanpa jilbab Kita khianat kepada Allah dan Rasulnya Segala yang kita miliki itu amanat dari Allah maka barang siapa yang berkhianat hal dia bertanggung jawab dengan Allah Al-Malikul Jabbar hadirin yang dimuliakan oleh Allah para sahabat Rasulullah mereka adalah contoh bagaimana memegang amanah Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau memegang kepemimpinan beliau mengatakan lau aturat dabatul fi Iraq wa ana fil Madinah la sahalani Allah lima lam tuslihi tariqa ya Umar. Beliau berkata nah, saking takutnya mengemban amanah. Kalau satu ada yang namanya keledai atau satu yang namanya kuda di negeri Irak dan saya ada di negeri Madinah sampai terperosok di suatu jalan karena jalannya tak beres, aku dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak kau benarkan jalan tersebut wahai Umar bin Khattab? Maka itu pernah suatu kali Sayyidina Umar melihat sosok seorang yang bernama Beliau takjub, beliau kagum hingga suatu saat diriwayatkan beliau berjalan dengan beberapa daripada anak buahnya. Sesampainya di suatu tempat, beliau dapati seseorang pengembala domba yang lagi menggembala domba. Sayyidina Umar sebagai khalifah sering memberi ujian atau mengenal stres daripada masyarakatnya tentang bagaimana sifat amanahnya kepada Allah dan Rasulnya ataupun kepada manusia. Di saat itu pula Sayyidina Umar bertanya kepada si pengembala domba, "Ya ra'il ghanam, wahai pengembala domba, aku mau satu dari dombamu dengan harga yang tinggi." Kemudian sang sang pengembala, sang budak tersebut berkata, "Innahu li Domba itu bukan milikku, itu milik tuanku. Aku hanya dipinta untuk mengembangkan. Kata Sayyidina Umar, mudah bilang saja akan lebih dimakan yang namanya serigala. Nanti kalau butuh saksi, ingat aku, aku jadi saksi. Kemudian dijawab oleh si pengembala domba dengan mengatakan, "Idzan Allah. Kalau gitu di mana Allah? Di mana Allah? Wahai penanya, apa kau kira tidak ada Allah yang memberikan alasan kepada manusia? Saat itu Sayyidina Umar tergetar hatinya. Hingga diriwayatkan setiap beliau sholat, kalau takbir teringat perkataan pengembala domba Allah, beliau pun pingsan. Inilah amanah. Inilah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap di antara kita punya amanat. Yang kita di rumah sebagai kepala keluarga juga amanat. Yang guru juga amanat. Yang ulama juga amanat. Yang pedagang juga harus amanat. Di mana Rasul Shallallahu mengatakan bahwa para ulama umana Rasulullah mereka pegang amanatnya Rasulullah SAW. Maka kalau dia berdakwah untuk supaya orang cinta kepada dirinya bukan untuk Allah dan Rasulnya dia khianat. Kalau seorang pedagang khianat dalam dagangannya, maka dia khianat. Dari itu Al Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu beliau berkata, "Adaul amanah miftah rizki." Jangan takut apa dengan khianat kemudian kita melarang. Dengan amanah justru itulah kunci daripada rezeki. Dengan amanah kita di akhirat pun mendapat kedudukan yang tinggi. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atajirul aminu sodukul muslim ma'asyuhada ya aman. Wahai pedagang, apabila engkau ini amanat, kau jujur, kau beriman kepada Allah, tempatmu nanti bersama para syuhada ya aman. Tempatmu nanti bersama Sayyidina Hamzah, tempatmu nanti bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di medan perang. Maka itu Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita beban amanat ini dengan sepenuh-penuh upaya untuk kita amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan dimana kita berupaya untuk memegang amanah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan sebagaimana para ulama mengatakan apabila kita dengan azim dan kekuatan dalam hati kita berujung ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. والله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون جل جلاله وتعالت عظمته وقدرته واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه